Babul mustathna, bab al-mustathna. Al-mustathna seperti yang katakan oleh al-fakihi maknanya adalah al-madhkur ba'da illa au ihda akhawatiha mukhalifan lima qablaha nafyan au itsbatan. Apa yang disebutkan setelah illa atau salah satu dari teman-temannya illa dalam keadaan dia menyelisihi berbeda dengan apa yang sebelumnya dari sisi penafian dan penetapan. Kalau sebelumnya menetapkan maka mustasnanya dinafikan. Ataupun kalau sebelumnya ditetapkan maka mustasnanya dinafikan. Kalau sebelumnya dinafikan maka mustasnanya ditetapkan dalam hukum. <clears throat> Wa adawatul istitsna'i thamaniyah. Alat-alat istitsna ada delapan. Yang pertama harfun bittifaqin, huruf dengan kesepakatan, yaitu illa. Wasmani bittifaqin dan dua isim dengan kesepakatan, yaitu ghairun dan siwan. Bilughatiha dengan beberapa bahasa yang ada pada siwan. Fa innahu yuqalu fiha sesungguhnya dikatakan pada siwan dengan bahasa yang lain atau dengan beberapa bahasanya. Yang pertama siwan seperti ridon. Suwan seperti hudan, sawaun seperti samain, siwaun seperti binain wa fi'lani bittifaqin wa huna wa huma laisa wa la yakunu dan dua fi'il dengan kesepakatan yaitu laisa dan la yakun ya sudah kita lewatkan penjelasannya tentang penjelasan ittifaq apakah terjadi di sana ittifaq atau tidak ya Hanya saja ini bisa dibenarkan karena melihat bahwasanya masyhur dan ma'ruf adalah bahwasanya laisa dan la adalah fi'il. Yang keempat, wa mutaraddidun bainal fi'liyati wal harfiyah. Alat yang dia berbolak-balik antara fi'liyah dan harfiyah. Kadang dia datang sebagai fi'il, Kadang dia datang sebagai huruf yaitu khola. Ini dengan kesepakatan. bahwasanya khola terkadang datang sebagai fi'il dan huruf. Kemudian ada, ada dan hasya. Kalau ada dan hasya ada khilaf. Ya. Sebagian mengatakan bahwasanya ada seperti khola, kadang datang sebagai fi'il, kadang sebagai huruf. Sebagian yang lain mengatakan bahwasanya ada menetapi apa? Fi'il seperti pendapatnya apa si bawah ya kemudian hasya hasya ini juga ada khilaf sebagian mengatakan hasya kadang datang sebagai fiil kadang sebagai huruf sebagian yang lain seperti si bawah dan kebanyakan orang Basrah mengatakan bahwa hasya adalah huruf Adapun orang-orang Kufah kebanyakan mereka berpendapat hasya fiil. Wa yuqalu fiha dan dikatakan pada bahasanya hasya Hasha dan hasha, hasha dan hasha. Berarti ada tiga bahasa ya. Hasha, hasha, hasha. Dan hasha ada dua macam ya. Hasha istithnaiyah yang ini sedang kita bahas. Dan di sana ada hasha litanzih. Hasha dengan makna tanzih, Nah itu isim. Yang maknanya unazih. Seperti hasha lillah. Maha suci Allah. Kemudian hukmul mustathna bi illa. Hukum mustathna dengan illa. Mustathna adalah isim yang setelah illa. Hukum mustathna dengan illa. Fal mustathna bi illa yunsabu idza kana al-kalamu taman mujaban. Mustathna dengan illa itu dinasobkan apabila kalamnya apabila kalam yang mendahuluinya taman mujaban tam sempurna mujaban positif <clears throat> apa makna at-tam dan mujab at-tam huwa ma dzukira fihi al-mustatsna minhu kalam yang tam adalah kalam yang disebutkan di dalamnya mustatsna minhunya ya seperti qamat tullabu illa zaidan qamat tullabu illa zaidan di sini kalam yang mendahului mustatsna itu Zaidan apa kalamnya? Qoma Abdullabu. Kalamnya di sini tam. Kenapa? Karena mustatsna minhunya apa? Abdullah disebutkan. Kalau mustatsna itu sesuatu yang dikecualikan, kalau mustatsna minhu yang darinya. Ya, mustatsna itu dikecualikan. Kalam yang utama adalah kalam yang disebutkan di dalamnya mustafna minhunya seperti qamatulabu illa zaidan. Di sini disebutkan. Ya. Mustafna minhunya itu at-tullabu. Wal mujab sedangkan mujab maknanya adalah alladzi lam yataqaddam alaihi nafyun wala syibhu. Nahu qawlihi ta'ala. Kalam yang mujab adalah kalam yang tidak didahului oleh penafian ataupun yang semisal penafian ya? sifam contoh firman Allah Subhanahu wa taala fasyaribu minhu illa qalila fasyaribu minhu illa qalila <clears throat> di sini mustatnanya qalila dia datang setelah kalam yang tam dan mujab kenapa tam contoh ini fasyaribu minhu illa qalila karena apa mustatsna minhunya disebut apa di sini? minhu minhunya? Hah? Bamir wawu fasyaribu. Wawunya itu mustatsna minhu. Mereka pun minum darinya. Illa qalila kecuali sedikit dari mereka. Kemudian juga mujab di sini kalamnya. Kenapa? Karena tidak ada di situ penafian ataupun yang serupa dengan penafian istifham dan yang lainnya. Contoh yang lain kaum Arabnya ah, bagaimana fasyaribu minhu illa qalila? فحرف عطفين شربوا فعل الماضي مبني على الضم لاتصال بواو الجماعة الواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل الألف للفريق منه جار ومجرور متعلق بشربوا إلا يا ولا أداة الاستثناء والحرف الاستثناء harfun mabni ala sukun la mahalla lah min al-i'rab qalilan mustathna man mansub wa alamatu al fatha adh-dhahira ala contoh yang lain adalah qamal qaumu illa zaidan i'rabnya persis ya qama fi'lun madin al-qaumu fa'il illa harfu istisna ataupun ada tulis zaidan mustathna mansub wa kharajan nasu illa amran juga sama. Ya. Di sini ataupun dalam contoh ini semuanya dari mustatna yang disebutkan qalilan zaidan amron itu wajib mansub. Kenapa? Karena kalamnya yang pertama tam sempurna ada mustatna minhunya. Yang kedua kalamnya mujab tidak didahului oleh penafian ataupun yang semisalnya istifham hmm. ataupun nahi sawa'un kana al isti- sawa'un kana al-istithna'u muttasilan kama mathalna aw munqati'a nahu qama al-qawmu illa himara hmm. sama saja apakah istithna'nya mutasil istithna mutasil adalah apabila mustathna'nya bagian dari mustathna minhu seperti contoh yang disebutkan di atas fasyaribu minhu illa qalila qalila itu bagian dari wawu qawmal qawmu illa zaidan zaid bagian dari qawm kharajan nasu illa amr amr bagian dari annas itu disebut muttasil yaitu ketika mustathna'nya bagian dari mustatna minhu au munqati'a ataupun istitnaknya munqati' yaitu ketika mustatsna'nya bukan bagian bukan jenis dari mustatsna minhu contoh qaumal qaumu illa himara kaum itu berdiri kecuali himar di sini istitnaknya munqati' terputus disebut dengan istitna munqati. Kenapa? Karena mustatna minhunya itu apa? Karena mustatnanya itu apa? Himar bukan bagian dari apa? Al-qaum. Berbeda jenisnya. Nah itu sudah paham ya. Istitna mutasil dengan istitna munqati'. وإن كان الكلام تاما غير jaza fil في al badalu wan nasbu al istithna apabila kalamnya tam tapi ghairu mujab tadi mujab apa definisinya kalamnya tidak didahului oleh nafi atau yang ataupun yang semisalnya hmm. apabila kalamnya tam tapi ghairu mujab ya, didahului sebelumnya oleh nafi ataupun yang semisalnya maka hukum mustathna'nya adalah jaza fil mustatsna al badalu wa nasbu al istithna boleh pada mustatsna'nya dijadikan sebagai badal ya kalau min hunya marfu maka dia ikut marfu min hunya mansub ikut mansub min hunya majrur ikut majrur itu namanya badal ikut mubdal hunya, ya kan ya. Wanasbu nasbu alal istitna boleh pula tetap dinasobkan sebagai istitna ketika kalamnya tam dan ghairu mujab ataupun manfi. Ya. Wal arjah fil muttasil al badal. Dan yang lebih rojih pada istitna yang muttasil itu badal. Ya. Apa contohnya? ma qaumal qawmu illa zai zaidun dirofakkan sebagai badal itu lebih rojih badal dari apa zaidun dari al qawm badal ba'ab bin al kullih ya. ya. ma qawmu illa zaidun yang lebih bagus di dhammah zaidun sebagai badal kenapa yang lebih bagus demikian ya karena kalam yang mendahulunya apa? Tam tapi ghairu mujab. Tam ghairu mujab. Kalau antum nasabkan juga boleh. Maqamal qawmu ila zaidan. Tapi yang lebih bagus tadi. Hmm. Contoh dalam Al-Quran apa? Nah, nanti ada di sini. Ayu ja'alu al-mustathna badalan minal mustathna minhu. fayatsba'uhu fi arabi. Yakni dijadikan mustathnanya sebagai badal dari mustathna minhu maka dia pun yatba'uhu fi i'rabih ngikut kepada mustathna minhu dalam i'rabnya karena dia badal badal ikut kepada mubdal minhu dalam i'rabnya contoh firman Allah Subhanahu wa taala ma fa'aluhu illa qalilum minhum ya. tidaklah melakukannya kecuali sedikit dari mereka qalilun dirofakkan sebagai apa? Badal dari wawu yang ada pada fa'alu. Kenapa? Karena di sini mustatna'nya datang pada kalam yang tam, ghair mujab dan kalam yang apa? Mut muttasil kalamnya. Ya. Alasannya karena kalam sebelumnya adalah kalam yang tam tapi ghair mujab manfi dinafikan oleh ma dan juga karena alasannya bahwasanya istitnanya di sini muttasil qalil bagian dari domir wawu wal muradu eh, bi syibh nafi dan yang dimaksud dengan syibh nafi adalah an larangan Contoh wala yaltafit minkum ahadun illa ra'atak. Wala yaltafit minkum ahadun illa ra'atak. Di sini mana mustafnanya? Imra'atak. Janganlah menengok seorang pun dari kalian kecuali istrimu. Imra'atak. Ini mustafna. Disebutkan enggak di sini mustafna minhunya? Hah? disebutkan itu apa? Ahadun. Ya, berarti kalamnya apa? Tam. Karena ada mustatna minhunya. Hanya saja di sini kalamnya mujab atau ghair mujab. Ghair mujab. Kenapa? Karena didahului oleh oleh nahi. La yaltafit minkum ahadun. Dan di sini istitnanya mutasil atau ghair mutasil? Mutasil. Ya, imra'ah adalah bagian dari ahad. Pada kira Ibnu Katsir dan Abu Amr dibaca dengan rafa illa ra'atuk. Ini juga diantara dalil yang membolehkan datangnya mustafna itu mansub dijadikan sebagai mustafna pada kalam yang tam dan ghair mujab. Hmm. Adapun pada kira yang lain dijadikan sebagai wadal ilam mra'atuk. Karena kalamnya apa? Tam ghair mujab. Coba di Arab wala yaltafit minkum ahadun illa mra'atak. Ya. Wawu harfu asma qablah la nahiyah. Yaltafit fi'il mudhari' ya. Wasukun minkum jarun wa majrur ahadun fa'il mar marfu imratak mustatna mansub ya yeah. Kemudian di antara syibun nafi adalah al istifham. Nahu wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhalun. Nah, di sini istifhamnya ingkari. Ya. Wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhalun. Tidak ada orang yang putus asa dari rahmat Rabbmu kecuali abalun. Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Rabbnya kecuali orang-orang yang Bol, Ustaz. Irobnya bagaimana? Bahwa harfu atfin. Man Ismi istifam ya. Mabni ala ala sukun. Fi mahali rafin mub, mubtada sebagai mubtada. Yaqnatu Fi'il mudhari marfu' li tajarrudi Minan nasib wal jazimu alamatu rafi Abdullah wa bahiru ala akhirihi Min rahmati jalmat jurur Muta'alik bi Ya Ya Terus rahma mudhaf Rabb Rabbi mudhaf majrur Illa Ya Illa harfu risithna ataupun adatu risithna Abdolun Badal ya. Mar marfu Badal marfu marfu mitlu alamat rafi Niyabah Di anna minal Li anna jam'u Mudhakir salim Abdolun itu badal dari apa? Eh? Katanya badal ada dari apa? Dari bamir huwa yang ada pada yaknub. Boleh pula di Eropa di situ abdulun sebagai fa'il. Dari yaknab. Boleh pula. <clears throat> ya. Boleh Eropa abdulun sebagai apa? Badal. Dari bamir yang ada pada yaknatu atau diiras sebagai fa'il dari yaknatu. <clears throat> Wan nasbu fil mustathna al muttasil Arabi. Jayyid quri'a bihi fi sab' fi qalilun wa imra'atak. Ya. Dan nasab pada mustathna yang muttasil itu juga Arabi jayid bahasa Arab yang bagus. Nasab pada mustathna yang muttasil itu adalah bahasa Arab yang bagus. Quri'a bihi fi sab' dibaca dengannya pada kira sab'ah pada contoh kalimat qalil yaitu ma fa'aluhu illa qalilan sebagian membaca nasab hmm. illa qalilan minhum juga pada imra'atak sebagian membaca mansub wala yaltafit minkum ahadun illa imra'atak ya yeah. Ini gimana juga nih pembahasan tamimah. Dicukupan atau lanjut terus? Lanjut aja. Lanjut aja ya. Iya, ringan kan? Tapi untuk materi tes sama aja lah ya. Berhenti sampai tamis belajar terus ya. Insyaallah. Ya. Sudah habis waktunya. Subhanallah bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.